Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah al hajat wal isrun. Wal maqalah tu te maqalah al hajat wal isrun kang kaping 1 lan 20. Iku ngene. Ikhtaro ba'dul hukama i arba kalimat. Ikhtaro milih sapa ba'dul hukama sedane pira-pira sing bijak. ahli hikmah ahli sunnah rasul, ahli wong sing bijak. Nilai arba kalimat yang papat biro pira kalimat. Maknane kalimat yang jumlah dan tidak tegese papat biro pira jumlah. Jumlah itu satuan kalimat yang di kalam. Nih. Min di kutubin saking papat biro pira kitab sama samawiyatin kang itu. min Minat di saking kitab Taurat. Terus ada ahli hikmah yang menyimpulkan Taurat itu menjadi empat kalimat empat nasihat empat pegangan siji man rodiya bima atau huwa istaro hafid dunya wal akhirat man pani wong rodiya iku rido sapa man manan rido iku puas seneng banget bima kan perkara atau kang wis paring hu ing mas sapa Allah taala wa taala menawi rezeki sang rezeki wong sing rido banget sampai apa saja sing diparingno Allah mesti istaroha mongko bakal istirahat sapa man mesti rileks sapa man Eh sorot tegese ilang, soro tegese dadi apa tak abu apa repote man hudaiban iku ilang. Nanti orang ribet ya mergo golek sak dhuwure. Wong ngerti ribet bojo sitok ben loro-loro ben telu wis ribet tok napa. Di bojo elek ben bojo napa? Ah wis ribet tok. Di bojo cerewet kepengen menang malah ribet tok. Yang ngenteni stroke. Kena bojo cerewet kepengen menang yang ngenteni apa? Stroke. Milah di stroke cerewet. Malah cerewet alhamdulillah. Songkok nganti mati nopo. Soro kau dadi apa tak aku apa payaman ku daiban iku ilang. Di dunia yang dalam dunia wal akhirat dan akhirat. Allah ya korban perainan yang mulanya gampang rida jadi wali no. Biasanya kalau masuk Jogja setengah kali, wow jam setengah sekawan berarti. Gak kalau sekolah, kalau liburan. <laughs> Tapi itu seneng Berarti bangsa kita kaya, isi iso liburan. <laughs> Wa minal injil lan sangit injil. Nah, keterangan sangit injil ngeten. Man hadama syahawati azza. Man disapani wong hadama iso runtuh sapa man. Asyahawati yang berapa syahwati Eman eh, tegese wong karo kakang tinggal musta kotin nafsi Yang barang-barang tinggi berantani nafsu Azza mengkau luhur sopeman Soro tegese dadi sapa man iku kawiyan iku kuat di dunia ing dunya wal akhirat lan akhirat. Orang bisa mengalahkan syahwatnya pasti dia akan kuat di dunia wal akhirat. Kuat ning dunia ora tergantung wedok, ora tergantung dunia. Kuat ning akhirat karena itu tidak bebani nanti. Nah, ning dunia kowe katut wedokan sing haram, ning dunia yo ya berat mergo tergantung ning akhirat dadi hisab, dadi berat. Sok kowe kabeh berat terus tak jamin wis ora usah. Kok takok contone wong liya, sok kowe kabeh berat. Gue nabar ngaji gitu, tobat kita orang. Orang tobat ya rapopo pangeran saga sepuraan. Wah mina azabur. Iya tobat tapi rasa tenanan, tenanan raiso serabakat. Ada orang tasawuf ngoten, ada orang tasawuf itu nyifati manusia tobat itu mau. Kita terlatih mensifati Allah itu tawab, zat yang memberi tobat kita ada ingin tobatullah kayak pedroke Allah baru kayak susulannya Allah akhirnya kita titik Allah tobat makanya terminologi fakir itu harus dikurangi meskipun fakir itu baik tapi kadang-kadang harus dikurangi pentingnya dikurangi adalah kalau kita terlalu fakir itu selalu mengisnatkan mengisnatkan itu merumuskan bahwa semua perilaku itu dari kita Uang Wong di sepuro pangeran arah tobat. Seakan-akan Allah itu butuh tobat kita untuk diterima. Akhirnya kita bikin syarat tobat itu betul, komitmen raba bakal baleni. Lu rai-rai kok sampean kan yo aneh. ada pantang ojo baleni iku Uang Wong ora sing sitok wae jek eling sih so aku pengen menang. iku wis ra usah tobat ngono iku wis iso iso, Pokoknya Allah itu tahu dat sing akeh memberi obat. Jadi kira kepengen lah lala bersolat astagfirullah. Mulu apa pesen. seneng. dia Allah itu orang butuh ibadahmu, orang butuh penerima. Allah butuh ngakoni bahwa yang kita dapatkan semua itu kabeh kersane Allah nikmate Allah. Makanya ini penting ya. ini kalau ini dungo favorit niku dungo sing diajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berkali-kali ngajari kita gini ya Allah, jika amal kita, amal saya, amal kita tidak sampai, tidak layak untuk menggayok atau mendapatkan terong terong getek, getek rahmati jenengan. Tapi rahmati jenengan cukup getek itu. Itu tuh gampang mau menek wit. Misalnya uang getek wit kok gantare ra cukup. Ojo kok darah kita terus untuk buah, iso wae buah ceblok. Artinya kita agak usah terlalu percaya ikhtiar kita kita ini siapa? Saya ulang lagi ya. Misalnya ono wit klopo atau wit pelem. Kue karena nggak hidup nganggu gedek. gantar Cara mereka buka gedek, gantar Genter. Terus genteran murah cukup. Kamu jangan terus berkesimpulan rabaka untuk buah. Rahmatnya Allah nggak terbatas. Isowai kue rausan genter, ya ceblon. Kayak gue saya itu mangan belum pada radi wite, lalas tidak iwong. Ya sembuh pangeran apa ngersakno gampang. Kayak kamu kamu kan jurah tahu kepengen tobat kepengen ngaji. Aku roh cilikmu mesti kepengen jadi wong <laughs> Lu ngerti-ngerti ceritanya gue cucuk ngaji nasoihul ibad. Lu nak gak rahmati pengiran deh. So aku yakin ayo rai di sing cita-cita ngaji nasoihul ibad. Ayo ngaco. Ayo ngaco. Kalau belas ya. Ngerti-ngerti kancane-kancane kandani terus ngaji. Rodok mutung ngaji, frustasi ngaji. <laughs> Ngerti-ngerti ngaji. Iku kafe rahmati, Gak iso kita untuk rahmat mergo amal amal kita iku apa? Ana ayat walau lafad wa ya alaikum warahmatuhu ma zaka bikum min ahadin abada walakin Allah yuzaki mayas. Umpama ora rahmate Allah itu ora iso kita dadi wong bersih Tapi Allah yang membersihkan kita. Ngerti-ngerti kok kowe seneng ngaji. Aku yakin asal orang Indonesia mulai sing bosen marat. Oh cita ini udah di bos. Oh aku serang Arab di wong ngaji. Wong keluar udah kenangan. Ini cerita-cerita nyata. Ini cerita, yang pun gak pudut mereka cerita ini. Pak Zain itu sudah profesor penarektor di UI. Nanti cerita pulau, Pak Bah, cerita cita pulau cilik pulau jadi bos tebu. <laughs> Karena kayak cilik, gua kenapa jalur tebu dia mau londo. Jadi roh mandor tebu kepengen sampai dulu gue jadi mandor tebu. Dari itu ya, mau kalau di sebatanya orang mandor tebu. <laughs> Artinya gini, semua anak-anak itu kan punya jaga sesuai konteksnya. Lalu mau mau dituruti pengiran nggak kok kalau mau menangis kembang kembang ya kan? kan? Jadi sebarokai rahmat Allah kita bisa seperti ini. Nah, makanya tensi fakir itu ya dikelola tapi tidak usah berlebihan. Kita harus kadang pakai tensi tasawuf meskipun tidak seluruhnya itu tadi. Kabeh itu kabeh mergo rahmat Allah. Amal kita ada cukup. Ya kalau kalian malah makanya Nabi Dungo Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka wa rahmatuka ahlun an tabluhun. Kalau sing maca antubal liboni kami mawon. Ya Allah jika saya tidak layak mendapat rahmatmu maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Artinya gayuan kita, amal kita nih rahmati Allah orang-orang gayo. Tapi rahmati Allah cukup untuk menggayo kita. Gitu. Kita di dasar jurang pun Allah cukup menggayo. Kalau di kitab tasawuf, mau lebih ngeri lagi. Ada seorang ulama kita koi. Andaikan tobat mengetuk pintumu, kemudian tobat bilang saya ingin ikut kamu. Lalu reaksi kamu gimana? <laughs> Jadi pun tasawuf saya ada butuh tobat. kubek pengiran ya. Karena apa? Sebetulnya ini kan disiplin ilmu saja. Saya ulang lagi, ini disiplin ilmu saja. Rumah Awas ya, salah paham. Ada wangi melok macet. <laughs> Kalau macet itu sumpah ngepol. Ngomongan kalau setengah loro jadi hukum semua. Jadi Indonesia rasido punah, ternyata cek kelar perainan. Sopo <laughs> nang ora usah cilik-cilik dolan model ngono ibu kadang ya matur matur ya Allah rahmate jenengan jembare. Wong anak wong matur kok bisa tarik dok. Jogja. Yo ya niku ya blonjo. Yo ya selfie. Kocak <laughs> sampe aku empat pangeran, gak ngono iku yo ya seneng wae. Orang koyo kowe. Kowe wong drengki. Gara-gara prayina Jogja macet, repot kabeh. Hanya pegane grutu ora tau ora wong liya seneng ikhlas. Dadi uteke wis elek. Ora oleh utek ngene iku ora oleh. Ngono kok daftar wali kuwi uteke hasud tok. Paham ya? Sing seneng Jogja macet ya seneng, ra macet ya seneng cara roken. Padha wae dhuwitku. Rezeki padha wae macet ra. Dinikmati no. Nek ora ana wong melarat engkek selfie nangis. Ternyata sing seneng ra anak presiden tok, ra anak bapak, anak melarat yo iso. Ora usah eling non aku melarat ben lali. Kadang jadi kiai yo gak isi roh kusut. Mulane ora wali-wali, tak dulu daftare dorong mlebu. Pete yo jek napa? Asik. Wali ono KPU nih sembrono, ono KPU ne daftar ya ono registrasi terus ono bendaran ono bendaran <laughs> ono tangkos ya gue di kamu kayaknya juga tuh serem kayak tuh eh juga tuh seneng ya apa gue kena om soleh juga apa itu itu sudah sih jadi kalau balik ini malah Allahumma illam akun ini dalam kitab tasawuf. Cara berpikir begini. Oke itu kan misalnya gini. Dia tahu dulu cawe itu, atau tahu pacaran. Terus tobat itu satu, mencabut dari dosa itu. Dua, berkomitmen tidak ngulang lagi. Terus tiga itu tertanam terus di otak kamu, di hati kamu sehingga ada ingin ngulang lagi. Sekian aturan. Oke itu baik ya, dalam disiplinan itu baik. Tapi kata orang-orang tasawuf itu begini. Andai kan tobat itu butuh syarat, maka Umar tidak akan tobat. Apa Umar itu hidayah itu istighfar sih? Coba orang-orang kafir kan raro istighfar. Coba sekarang Umar itu tuh hidayah itu malah pas sampai niat matanya di. Singkat cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad. Innahu sobe. Ini kalau ya tentu dia nyebut Muhammad sama. Aina Muhammad, innahu sobe. Mana Muhammad mau saya bunuh? Dia itu bikin aturan baru di Quraisy setelah dia bawa pedang membunuh Muhammad karena dilakukan sobek sobek itu yang keluar dari agama konsensus ya sobi apa terus ketemu di jalan temannya kamu mau kemana Umar mau bunuh Muhammad ala ala wong dia punya ajaran dari Lalu apa mata ini Muhammad adikmu saya kis katut Muhammad nah mana mar urusi si adikmu sehingga cerita Umar itu mau ke adiknya ketika di adiknya ternyata di Ebek Bujune itu belajar surat Toha Umar pas di pintu eh, masih belajar di ruang tamu Toha ma'ansalna alaikal Qur'an apa Litasqa illa tadhkiratal lima yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati aula ar-rahmanu 'alal arsy Semua ini semua. Maha dabi qaulil basar. Tidak mungkin seperti ini karangan manusia. Dan Umar menjadi tobat. Andai kan yang dikatakan orang fikih betul, gak ada orang iso tobat karena gak ada permulaannya. Musyarat tobat kudu istighfar sih, ini rata umum. Istighfar. Syarat tobat kudu deprok sih, ratau deprok. Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayah kita. Ya yo umpama tobat itu syaratnya ada mukadimah. Paham nggih? Resik-resik istighfar se. Lah Umar tahu istighfar, tahu resik-resik. Makanya kita jaga konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ini ngomong tauhid ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita kadang hadikan fikih, kadang hentikan tasawuf. Untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu. Ya. <coughs> ya itu kan ya sudah seperti itu harus seperti itu. Ya sekarang gue ini loh, gue ngaji nasoi libat apa ada yang terbersit yang ngaji apa? Kan Enggak pernah. Baru kayak itu kayak bingung, baru kayak bingung. <coughs> Jarang gue ngaji berdasar seneng, hampir gak ada. menaik kuburan, nah, gak ada yang sumpah gak payah. Taruh kayak ada wong sumpek. Kuburan. Ah, akhirnya kuburan sedikit-sedikit wong aja. Kok Kalau barang nak ziarah ya mau setengah jam. Tapi wong bingung lah, tapi mutong mriki pinter pinten tigang dinten. <laughs> Alamat ya, Pak. nih kita mau di digantos kuburan. kayak ngelompok kula utang kula kuat. <laughs> Pokok salah sate ayam is. Alamat. Nawa. Alamat. Rasa nih, mesti ngono agak-agak. Nah, wong normal ya setengah jam, suwi ini rong jam. Iku mergo ambek deres ora perkara ziarah. Bone eling-eling. Terus sehingga ana ayat laula anta darakahu ni'matun min lalu tidak bil ara'i wa huwa masmum fastafa rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Nabi Yunus yang kekasih Allah wae untuk rahmat yang mergo campur tangani pangeran. Ora perkara Yunus iku bener jenenge nabi kok tindak gak pamit itu salah sampai Quran redaksi no kok kok ini minggat if kok ilal kulkin masfun fasa hama fakana minal mutahadin fal takoh mahul kutu wahwa mulim jadi Allah sendiri gelari Yunus itu wong sing minggat lan orang sing dikritik disalah memulim itu disalah malu malu itu disalah uang Nabi kok gak warung tuntas wis mutung mutung minggat Nabi kok mutung lah sira Nabi terus di Uwes. Mopo. Barang melok kapal, kapal itu wape tenggelam zaman dhisik wong cek para pangeran. Nak ono kapal pe tenggelam, pikirannya ono sing wong ninggal. Diundi. Diundi kena dekne. Dari wong wong kapal belah-belah. Ampun jenengan baleni malih nak merobot jenengan. Baleni kate ping telu kena dekne terus. Akhirnya dekne tahu diri nyemplung dhewe. <laughs> Dadi ono nabi diundi men kalah. Barang nyemplung wong dekne piye nabi kekasih pangeran. Pangeran ya unik, nabi lah ya dihukum itu pangeran. Kami orang tega. Mulane penting kekasih pangeran. Bar kekasih pangeran salah sidik-sidik rabu, penting kekasih. Warung nyemplung sup nawas goro, dunta liwat. Dari wong-wong sing paus atau siwa wa opo wis ya. Kalau belak balik mati, penting jelas kayak water terigus ya, mesti. Mungkin sedih. Barang junta liwa, si Wandun boy pak paus boy sing Dek nih, cita mesti toh, Ibu beda nih kekasih pengiran dhewe. Saku matilah sementing dalam keadaan mau tasbih. Aku mau tasbih. Subhanak ilah ilaha illa anta subhanak tuh kuntu minat dzalimin. Gusti pangeran namun jenengan pulau niku wong sing zalim. Zalim maksud dari Nabi wong rong dikongkon nikah, rong dikongkon hijrah kok nabo Hijrah. Apa kau ini? Malaikat itu ya rapati pintar kepinter pinter pangeran. Ane raiso, malaikat pinter kok pengiran ya raiso, tetap tetep malaikat tuh rapat itu. Malaikat matur pengiran lucu, ya Allah, nama ini saya kenal tapi kok remang-remang. Kayaknya tapi saya kenal. Merku biasanya kan wiridan yang masjid kan jelas. Iki wiridan tapi di jeruk. iwa, iwa ini jeruk, skoro, cek peteng. Jadi pangeran, ya kau kawula aku saya juga lirik, mulanya kira kenal. Karena malaikat itu rasa detail pangeran. Mengenai kita penting kerjasama itu buat pangeran. Malaikat itu gampang. Mulane jadi gawe nih hati hati sih, ono wong mau gawe dari gigi, gawe pangeran tul khafatuta. Maka malaikat pencatat tak paringi lali, lalah dibusak busak dulu. Tapi rati wiridan iku, mulane rawan dia kecatet. Aku duwe mulane kaya aja wiri aku. Nanti aku wiridan. Sing jaminane apa ansaitul khafatuta. Nanti para pencatat dosa itu tak paling lah Nah, gue orang yang ya, aku tuh <laughs> ya. Orang ngarap ijazah tuh anu, gue. Wah, bapak asik ini, asik. Ini beli ngira karuan tiga ijazah gue nggak apa. Dua. Gue senang nggak raba kal tak kayak. Masuk buat suap biro biro raba. Orang iso, orang kali biro, orang iso. Orang iso. Sekali aku untuk ilham ke pangeran, supaya ya diulang. Paling gue mati lagi warai. <laughs> Singkat cerita terus Allah dia ini wiridan singkat cerita. Wiridan itu barokah. Sampai terus Nabi Yunus didawi malaikat. Gue saiki wis dititahno pangeran iwak sing nguntal kue udah di masjid. Jadi perasaan dia ini jeruk iwak itu yang di masjid itu nabi. Jadi cita-cita terakhir PK pun itu foto tasbih. Padahal dalam keadaan dia disalahkan Allah karena tadi minggat, minggat sebelumnya diperintah. Ini masih pakai bahasa Quran. apa kau ini maknanya ini Karena tidak bisa dikatakan hijrah. Hijrah itu kan sesuatu yang terpuji karena tidak mendapat izin. Paham ya? Kalau Rasulullah ke Medina kan hijrah karena dapat izin. Memang ini tidak bisa dibahasakan apa? hijrah. Makanya Quran bahasakan it ko ilal fulkin fasaha fasahama fakana minal mudhatin faltaqamahul hutu tua huwa apa kata Allah berikutnya ini resep kenapa saya ngaji di sini tak tutup dengan tasbih malam ya tak tutup dengan tasbih sore tak tutup dengan tasbih kata Allah falaula annahu kana minal musabbihin lala bika fi nihi ila yaumil kalau saja dia tidak membaca tasbih pasti saya hukum dan dia terus tertelan oleh ikan itu. Intinya penyelamat dari semua kesalahan dia adalah membaca apa? Tasbih. Makanya itu sirinya. Kenapa anak saya tak beri nama tasbih? Saya dulu bilang ke istri saya, usben anak tuh bobi. piye, seling-eling tasbih. Karena apa? Ya itu tadi. Sudah akhirnya dia baca tasbih, terus ikan jadi masjid. Nyaman deh. Baru dia mulai nyaman karena dia merasa perasaannya di masjid, dia ya sudah happy saja. Happy dia, happy dia di, di masjid tadi perasaannya beliau di. Tapi tadi malaikat kurang rapati paham. Remang-remang terus dijawab itu Yunus. Yang penting dari semua kata kunci itu adalah akhirnya Allah ngendikan laula antada rokau ni'matum min rabbih lanubi dzatil aroi wa wa Fajtabahu rabbuhu jadi kaya apa wong iku salah, kaya apa wong iku bener. Hakikat sing tok ning gone manusa adalah namun fadhole. Mane nak ana fikih terlalu mensyaratkan amal itu ya syariat. Dan itu harus kita butuh. Jadi ya, kita butuh nopo? Tapi kita juga butuh ilmu hakikat. Ben ora iman be amal, ora iman be ya. ikhtiar. Kalau iman yo bahaya piye-piye cara hakikat kau lah, wala quwata aku, iya. Nah ini penting lah terus. Makanya aku lah dan sering bujuk kue tobat ya apa orang sekarang. Sementing itu kue itu yakin nak cepet disusuli roh. Mana nih tobat itu balik ke pangeran. Balik ke pangeran ima bentuk itu tobat yang formal di terang oke. Wah ima ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat mana nih tobat dibalik nih Allah Subhanahu wa taala. Maknanya taba ya tuh butaufan maknanya maknanya itu nopo proja proja. Kita kembali ke habitat asli. Itu ke fitrah kita sebagai manusia tunduk dengan aturan aturannya Allah Subhanahu. Dan aku tobat buat isyarat. Lalu Umar tobat apa memenuhi syarat? Nah, ini aku mau kafir masuk Islam mau naruh carane. Tobat ayo. Akeh gak? Nah, gak kalau gak ono cerita kali Joko. Kali Joko ketemu Sunan Bonang apa ngaji tapi beka? Ayo, cek apa? Ya pertama ketemu kanan benar, tapi kape ngaji apa PPK? PPK, tapi malah jadi wali. Sing sowan ngaji malah jadi wali. Sing sowan sing gawa kerdus ngaturi saya bu malah jadi wali. Sing ketemu mergo PPK. Jadi wali merga Allah. Mana Pak Mustafa sing ini ramas jadi wali. Betul betul betul hasil tuh. <laughs> Iso wae iso, namanya mati insyaallah iso. Saya kau tersik mari ujuk. Jadi wali saya itu melete, tapi orang wali melete. aku sih ra kelas wis. Mari ngomong ra kelas jadi aku mikir. boiling eling boiling eling apa Pulau pesen tenan ya. Pokoke ya kita jaga, hakikat ya kita jaga. berke kita jaga karena kita butuh aturan. Ya butuh nopo? Aturan. Tapi kamu jangan terlalu berke, nanti repot. Podo karo batasi rahmate. Nah, kalau suwon sering dengar nih, Allahumma ilam akun ahlan an ablu rahmataka farahmatuka ahlun an ablu. Jika ya Allah amal saya tidak layak mendapatkan rahmat engkau, dorong Jawa ke iso gethek, ke iso gayo, tapi rahmatin jenengan tetap sakit gak? Kaya opo Khalid bin Walid? Orang yang kafirnya berdua. Perang Uhud kalah itu mergo strateginya Khalid bin Khalid zaman jadi panglima tiang kafir. Tapi kayak apa ketika Allah menghendaki Khalid itu diambil begitu saja mudah. Dan Khalid kepikiran masuk es. Khalid itu masuk Islam sampai membantai pasukan Islam yang perang Uhud. Barang roh wong Islam kalah, itu Khalid iman. Perkara dia itu bareng duel ngerti. Kan mulai dulu ada jasus intelijen terus. Ada jasus. Strategi Muhammad adalah orang para pemanah itu gak boleh turun dari gunung. Kalau turun dari gunung maka kalah. Terus Khalid tahu itu. Tahu itu mereka pikirannya Khalid ya rada beling Khalid cek ya kabeh. Ah rugen rugen kayak babon Boni marah merdu. Tentu ini sahabat yang kayak Abu, tidak kayak Abu Bakar Umar. Kalau rugen rugen itu sahabat sing ini rugen. Jadi coba bayarno sahabat sing ini iku sing kayak Abu Bakar Umar. Kau sing keriting keriting loh. Pokoknya buruk bareng Khalid ngerti itu, wah gampang. Singkat cerita, Orang Khalid kudu kalah. Gunung Uhud itu ada kayak gunung Tengah malam malam pire merapi, orang hari arep. Nak gunung Samono kan mana kok dhuwur ra gunungnya paling dhuwur sak musala orang anti nganti penuhun. nih nak mana dong isor ya kena ya mati yang banyak nanti. Jauh gunung Merapi Semeru kan, pemenang Krakato. Juga dhuwur malah mati kok meledak. Nah, dan apa ya, gunung merapi kan panah leyang betul betul pak. brand era popo. Kowe di brand kok dua, kene ngisor kan gak bobo. Paling rasanya kok jatuh. wis ngisor. Lorian sering tuh nanti merapi. Mbah jaga, barang ngerti nak jaga iku maknane ora bener. maknane itu. Maksudnya wedi wedi kedudukan merapi malah repot. Singkat cerita, akhirnya Khalid itu gak strategi. Terus sahabat sebagian medut. Sawangannya kalah, lempar handuk, Utsmah dilepas. Dan itu dulu di sistem perang dianggap lempar handuk. Akhirnya sahabat sing mau, sing rukun-rukun mau medut. Mustafa ibu gue nih akhirnya medun bisa, Mustafa orang-orang yang kayak pertama ibu gue khusus. Mustafa ya medun. Warga mati wah Nanti ditaruh mungkin bahaya. Medun. <laughs> Wes kepala medun. Akhirnya medun. saya ini dua ku karek sahabat termasuk Umar. Pokoknya sing papan-papan atas sing imane wis mau rolas. Ternyata Khalid itu gak orang mulai, mau muter kok, Jadi sawangannya lempar handuk dia agak mulai tapi muter. Muter pas tok waro al jabal di belakang apa? Gunung pasukan ini kon munggah. Itu tadi Nabi hanya bersama sekitar 12 orang di panah. kita orang Islam itu kalah. Tapi yang menjadi pikiran Khalid Islam ini, cek mati nih Muhammad. Sing nih perintah edek nih mana ada wong liya nih dhewe nak nyulayani itu kemekeran itu cara mikir Khalid. Wah, cek iki nabi tenan. Gak balani malah. Udah mikir Khalid cek kodang ya Muhammad. Nah omongannya dilanggar, dilanggar kancane Dewi, masalah, kemudian dilanggar wong Wong liya wong mikir. Jangan-jangan dia nabi tenan. Mau terus dia megelah ya. Kita nabi tenang. Ya. Mereka barang sekarang wong rolas di panai ya tenang ya. Gak mungkin lo ngadepi mati tenang lah ada juga mungkin. saya paling pikir, wah Islam nak dari itu Islam. Terus aku pengen. Jadi dia untuk hidayah itu orang perkara wirid dan ikhtinas siratal mustaqim istiqosan seorang. Melak tori mereka Allah ya falu ma. Yes. Justru dia itu hidayat bar merangi kanjeng Nabi koyok Sunan Kali Joko untuk hidayat itu berniat niat legal Sunan. Itu pengen. Kayak kue ngaji bar masalah. Gak popo. Paham ya? Orang ikhlas kelas kok ketok. orang popo, maksudku ora popo. Kabeh hidayate tapi kita tetap jaga prosedur syariah, Kadung Islam ini, yes, yes, enak boleh jadi kiai di Indonesia boleh kiai kau ya ake kiai syariat ya ake kiai mubalek ya ake kiai dukun ya ake kiai laris job politik ini gitu ake kiai proposal ya ake soal alhamdulillah Indonesia lengkap boleh kiai model biaya alhamdulillah disyukuri ya rasa ngeluh eling eling ya. jadi tobat itu eling eling pokoknya anut pulau pokoknya itu ngomong apa lo ya soalnya mungkin ditulis di ambak ambak Allahumma ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka wa rahmatuka ahlun antab luhun ya Allah jika amal saya atau kehendaknya awak ora layak untuk rahmatin jenengan rahmatin jenengan sing selalu layak mendapatkan saya apapun tercebur kita yang lembah jurang sekalipun rahmat Allah tetap cukup ya contoh gampang ya misalnya sampai kita orang yang sumur Ketemu nih sumur sudah tidak berkutik sama sekali. Kamu tidak mampu naik ke atas. Tapi orang lain yang lebih kuat ketimbang Anda. Karena di atas itu orang normal. Lewat kali, apa tali, lewat fasilitas, disilai ondo iso naik. Artinya apa? Kita saja punya contoh kita lemah, orang lain bisa menolong. Apalagi Allah Subhanahu wa ya? Artinya kita saja pernah lemah dan bisa ditolong orang lah. Apalagi yang lain ini maknanya Allah Subhanahu maka sangat di bisa. Orang mau bisa tapi sangat. Jadi kalau amal kita tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah, rahmat Allah selalu cukup untuk mendapatkan kita. Kedua terus Wa mina zaburi lan sangkeng tulisan kitab zabur. Rono keterangan ini. Man roda anin nasi naja. Man wong roda iku ijenan sopoman binafsi lan awak wa bimali lan kan dunyane man dene asik bae awake dhewe duwike dhewe ane nasi saking manusa naja mongko bakal selamat sapa man wong sing asik nikmati dirinya sendiri lan asik nikmati dunyane dhewe manane mboten tomak teng wae wong liya naja mongko bakal selamat sapa man ekholasa tegese lepas sapa man minal halaki sing rusak wa baudalan adu sapa man anu saking halak wa baudalan adu sapa man anu saking halak di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan akhirat Wa al furqani lan sing kecatet kitab Furqan. Ini ku kitab Quran. Artinya gini, ada Ba'dul Hukama yang mengumpulkan sekian hikmah. Dari Taurat diambil man radiya bima atau huwa. Dari Injil diambil man hadamas syahwat. Dari Zabur diambil man tafarruda anin nas aja. Wa al furqani lan ngambil saking kesimpulannya Quran. Ya tentu ini tidak lafat Quran, tapi ngambil songko makna yang disarikan dari Quran. Quran. Kau Quran rano kata-kata man hafidul lisan salima ora ono redaksi Quran ora ono. Ora buku lek ning Quran ku kau. Oh, bocah goblok. Ora saya hafid hafid golek. Gus lan Quran ku gak ono. Ya bocah kok. Sangel ngadeni kowe ku angel. Lan tak maneh wa minal firqani lan jupuk saking Quran. Mana jupuk inti sarine ora kok napa? Lafate. orang mbok tambahin Wah, Qurane kurang ini kok. Ngapa lo tolong blog Yesus kangelan tambahin Man sesampari wong hafidho iku jaga sapa man alisana ing lisan. Mimma saing perkara la faida ta karo ana faida iku mujud di ing dalem Wa mimma lan saing perkara layu tadu kang ora kena dihitung apa bim, ora kena dihitung ora penting. Salima mongko bakal selamat sapa man. Jadi orang yang menjaga lisan dari ngomong sesuatu yang enggak ada gunanya dan orang berhitungan, maksudnya orang penting, orang prospek, maka dia salima mongko selamat sapa apa jauh terus gue menang, kok gue menang malah. Berani bisu malah. Kayak orang kuno, nanti poso nopo? Bisu. Terus jaduk gitu. Keliru. Setan akhras. Wong rata ngomong kebenaran itu dari ulama setan akhras, setan sing bisu. Akhirnya tidak akan kebaikan. Jadi kalau kamu terlalu menang, kalau ngomong mari fitnah. Terlalu menang ya jadi setan sing bisu. Ngomong serano gunane ya jadi setan mubalik. Jadi ya, ngomong terus ngomong terus terus orang orang gunane. Kale basa jowo Kola satu kesi sempurna sokoman lepas sokoman nal afat iseng afat dunia dan dunia lah terus nanti. Ya, tapi ya wajib dia kelisan sama omongan semua penting. Tapi nah, omongan yang penting kamu harus ngomong karena agama ini dimulai dari kerso ngendikan. Jadi itu ngendikan barang apa? Ruwiyat dan riwayat nopo anna usatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kuala dari sokoman Ahabul amal ilallah hubbul lisan. Ahabul ahabul amali. Utawi luwe seneng-senenge ngamal ilallah maring Allah taala hubbul lisan. Iku yo lisan. Jadi Nabi orang tidak menang, sini diri dulu. Pulau ini kapat itu bersimang mengus. Repot. Repot. Nyata nih pulau terang nol. Nabi tetap benten, tidak manusia biasa. benten. Nabi itu redaksi aslinya itu bukan ngendikan sukut itu Tapi hifdul lisan, menjaga Kalau ada tag yang faliyakul khairon khairan awliyasmud, itu yang menang dari barang apa? Hati. Tapi nak menang dari hak itu ya dari setan. Mergo kamu tidak menganjurkan kebenar. Betapa menang anak Abu Ajari sama Abu Ajari motong ngaji kamu ajari kebenaran, yo setan. Tuh ngomong terus tapi rapi penting yo setan. Makanya kan kalau ini tenang, kalau panjang kalau niati saking dalam, kalau waktu akhir-akhir ini sering sinau, sinau kita perlu jual Cina ya. Di rumah udah tenang. Karena ini pertaruhan pulau di Bensuan Pangeran. Begini loh masalah utama kita itu kita kan hidup di era buku ya, banyak buku ditulis ya tentang psikologi, tentang sosiologi, tentang apa-apa. Dan itu jadi rumus. Terus buku-buku ini diseminarkan, ditulis di media, dicetak maupun elektronik, di medsos sama sama. Dan ini memenuhi publik. Sementara sing soleh-soleh dengan alasan asukot asalama terus menang. Itu malah kita kedusan, kan? yakin kedusan, raba kali ya diwali. Itu saya akhros, setan sing nopo? Bisu. Karena kita akhirnya tidak ngomong kebenar. Sama tak ceritanya. Pertama Nabi dari Nabi itu ciri khasnya adalah harus menentukan Bahkan pertama harus menentukan bahwa saya ini Nabi. Saya ini membawa kebenaran. Nah kenapa ini penting? Begini, rumah no. Misalnya gini, gue jagungan be fase fasik. Ah, sing dunia bisa taruh rasanya wong ayu serai enak. Sehingga terus terjadilah rumus, enak yang merasa orang ayu. Ketemu orang fasik yang lebih dari itu, masa orang ayu kok sih kok udah bolak-balik. Akhirnya terjadi satu faham, nikmati urip itu yo ya merasa orang ayu. Bayangkan kalau itu di anak-anak puber yang nggak ngerti apa. Akhirnya boleh dulu ya demi ngerasa orang ayu. Semuanya dikerahkan ke sana. Terus yang soleh menang. Bandingkan misalnya kalau yang soleh belum ngomong, diceritani Imam Ghazali, diceritani Syabul Qadir Jilani. Sehingga anak-anak ini cita-citanya pengen jadi wali, pengen jadi wong soleh. Hari jalur carane warai buku, yuk carane ngaji pesolatan, yuk carane sujud sing Lahirlah gerakan besar-besaran mau begini semua maca Quran. Sebuah soal metode maca lah, tapi aku setuju. Ikro, cek kiro ati, cek ati, nanti ya, wah, ini ati, wah, prarok pokoknya lumayan ada keinginan masif wong kepengen iso maca iki baru kayak wong ngomong tau men ayo jawab baru kayak wong ngomong artinya apa kayak apa gayanya kalau orang batil mempromosikan kebatilannya yang hak men Orang bolak balik ngomong, sih kok Mustafa meneng ini harus jadi wali. Neng Indonesia wae wong dihormati, karismatik. Karismatik mbahmu Ini orang ya ora karismatik. Orang yang nggak pernah ngisi ruangan kerajaannya Allah dengan kebenaran. Akhirnya ruang ini diisi kebati. Dan Allah sudah mempertontonkan kita yang hukum fisika itu mau. Misalnya gelas, gue isi waktu. Terus gue isi banyu. Ruang jatai waktu tentu nggak terisi air. Karena ngaduk di tempat ya bang. Sama. Kalau kebaikan itu sudah ngisi ruang, maka ini tidak bisa digusur oleh kebatilan. Ya kayak tadi misalnya, uang Indonesia sing gelem sholat, wes sholat tok lah, rapati alim lah. Baru kayak sholat itu nak bingung, ramoro dukun, ramoro gunung semeru, ramoro gunung lawu. Sumpah ya sholat. Uang ngerti utang ada ya sholat. Wes lumayan, wes ramadilah. Wes ramadilah tetap diutang lah, tetap di penjara lah berutang, utang. Wes tapi paling gak gak di sirik mergo moro gunung. Lalu ini gue masih jadi ya Kau hero deh, aku raro deh deh. Maju deh, maju. Gak tahu. Ejar, eh, ya kapan-kapan gak aku tak baju nih. setan kono ketemu aku langsung Islam. Cepekan sih. Artinya gini, tauhid yang dijaga oleh sholat, tauhid yang dijaga oleh sholat itu sudah penuh di hatinya. Sehingga setan sengaja sirik ngajak ning gunung kawi gak punya ruang. Mergo kadung diisi ruang ini ruang ini diisi oleh tahu. Problemnya adalah kita terlambat membuat solusi kebenaran. Akhirnya kebatilan jadi solusi. Coba misalnya kehidupan yang fasik bersumpah pun orang dugem ra lego, naga minum gak lego, naga gak galak gak naga nak gak kongkoi-kongkoi yang bermaksiat maksiat gak Sekarang sengaja aku ning Ayo, Sumpok mau coba wajib arah paham lah. Sumpah mau coba jalan-jalan gak paham lah. Ini bayangin sih paham lah. Sumpah mana kita ini orang paham lah. Sumpah ngomong sunnah sunnah rasul yo orang paham lah. Iya iya semuanya orang mah. Iya, itu semenang. Dan ini dimulai dari karena kita mempromosikan keben. Artinya ini, nak misalnya wong soleh ciri utamanya menang, habis kita karena nanti semua ruang diisi komentar-komentarnya wong batin. Paham kalau maksud? Makanya sekali mau menang dari kebenaran, dari ulama-ulama, setonon akros, setan sing Paham? Karena tadi kita harus ada kompetisi. Makanya Nabi sebenarnya ketika nukhidul lisan, jaga lisan, songkok omongan yang tidak penting. Ojo coba termasuk omongan penting lah, menurut itu. Coba yang pernah ngaji saya misalnya, berapa kebenaran yang didapatkan? Kemudian barokah kebenaran itu kamu tidak mengikuti kebati balnak naqdhifu bil haqqi 'alal batil Saya fa idza huwa zahib. Kebenaran ketika dikano itu bisa meruntuhkan kebati Fa gua huwa Kemudian kebatilan itu hilang sama kalau nanti lo ketemu yang PKI, pakar PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Jago beda. Ya rapopo era Islam, tapi ya duduk bareng. Maksudnya gimana duduk bareng? Ya misalnya ono kertas kobong ya usah, kalau sebagainya. Ya sudah, tahu-tahu kobong. Yang menjadi kobong kebetulan tidak bisa bapak kobong karena ada api. Ya sudah. Berarti ada sebabnya ada. Ya wis. Alam raya itu wujud itu sebab. Ya, sebab itu kalau Islam jenenge Allah. Jenenge itu Allah. Cara kowe sebab. Kenapa orang bahasa Arab ya Allah, oh, musabibul asbab. Jadi, berarti pengiran sebab tuh. Iya. Nah, ini Islam lah, iya, asam ada Islam dari Islam lah. Ternyata itu mau salah penjelasan. Dia itu nggak terima. Tahu-tahu Allah kok penting itu apa? Dia nggak pernah ada yang menjelaskan dia bahwa Allah ini berstatus sebab. Setelah dijelaskan ternyata dia mau Islam. Saya ulang lagi, kita kadang terlalu kan, saking suwe di istiqomah, ini goblok kira baruan. Jadi yang nerang no Allah itu kreatif. nabo. Ayo, ayo rasa protes ada. Ngomong bodoh jelas ya ada protes. Kalau sampai ngaji ilmu kalam, ilmu kalam itu ilmu mantek, ilmu logika. Misalnya terutama kita kitab sanusi ya, itu kan. Wong pulau mulai alit belajar ilmu kalam, nganti saat ini jadi gadah. Pulau nu nganti saat ini teng sarang mulang ilmu kalam. Dulu kita paling sulit, termasuk kita paling sulit jenis Kubrul Yakinnya itu yang ngajar saya. Karena yang soleh-soleh, yang alim alamah sudah sepuh sepuh. Dulu yang ajar bangun. Jadi eh, di antara penggantinya, di antara itu, yang ajar saya. Itu diterangkan di ilmu kalau. Ternyata dia ingkar Allah itu kan Allah itu siapa sih? Tahu-tahu kok penting cara Islam itu dia agak mau. Dia, dia bilang, saya mau Islam apa asal kamu tangan Tuhan itu siapa? Saja. Nah, mulai pengalaman, Mus. Orang-orang mau kue kue tak lunak, lunak, bukan barang jadi duit ayam berarti duit sumpah. Kita kan gayanya soleh tuh, aslinya kapitalis. Aslinya ada duit ya, ayam berarti duit. Sumpah dia mau bujo ya seneng terus aneh aja nanti dia mau ini dia mau lagi nih ya keluar aja gue dua orang Islam ya repot. Om Lara tuh udah bendino tukaran, tapi anaknya tetap ya aneh. Kalau terang loh. Kalau dalam ilmu kalam, bon, terus kalau ngomongnya, ya wes apa kira percaya pengiran jerapu, ya apa, tapi ayo duduk bareng-bareng. Maksudnya bapak gimana? ibu ya, Duduk bareng-bareng misalnya. HPmu tak banteng pecah. Ya kum kebetulan pecah. Yang menjadikan pecah, ya sudah, ya kebetulan pecah. Ono kertas kokom ya kebetulan kokom. Ya udah jelas bapak sebabnya kamu banteng Sebabnya ini dibakar. Maka ada sebabnya, maka ada musabab, ada yang disebabkan. Lah iya, langit bumi kadung ono ya butuh sebab. Iya butuh sebab. Lah ya sebab itu orang Islam pengen. Makanya kalau dalam ilmu mantek diterangkan begini. Dengerin. Ya. Alam ini kadung ada. Sesuatu yang ada, yang tentu adanya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Nah, berhubung kadung ada, pasti kita rumuskan ini ada sebab. Nah, penyebab ini oleh ilmu mantek dirumuskan bernama musabibul asbab penyebab dari semuanya. Bisa kau prima, bisa musabibul asbab atau wujud awal, eksistensi awal. Nah, ilmu mantek itu tidak menemukan eksistensi awal itu bernama siapa. Islam datang menamai itu bernama Allah. Paham ya? Makanya kata ilmu mantek, ilmu mantek itu hanya menamakan itu musabibul asbab, kau prima, tapi terus oleh Islam dinamakan itu Allah. Karena lebih tidak masuk akal misalnya alam yang wujud ini disebabkan suatu yang tidak wujud. Ya akhirnya PKI itu tak terang. Saya gini ini wae. Bumi kita cara wujud, orang wujud. Kemudian kamu mengatakan sebelum ada bumi adalah ketiadaan. Bagaimana mungkin ketiadaan menyebabkan sesuatu yang ada? Neng dingkon barang rawono itu iso dadi sebab. Nah, cara dia kan enggak ketiadaan penyebab dari ke kewujudan. Ketiadaan penyebab dari ke ada Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak Makanya ilmu mantek itu jelas. Nah barang wujud mesti diwujud, diwujudkan wujud yang prima. Nah wujud yang kelas prima itu dalam Islam disebut wajibil wujud. Nah wajib wujud itu jenenge cara Islam. Akhirnya dia nerima. Akhirnya biasa ya, Ternyata, yo gak apa-apa. Kalau gitu Islam gak apa-apa, bapak. Ternyata Islam. Mau dia mantel Allah itu sopo, ujuk-ujuk penting sebab Islam itu. Nah ternyata karena kita tidak cukup punya artikulasi, tidak cukup punya ibadah, memberi penjel, penjelasan. Nah, karena tadi kesuai istiqomah. Kamu mau rata hililis, kok kegiatannya tentang Orang kitab ya bela-bela nih tadi. Oh, si gedeng tahlil yang mengarang kitab sunah rasul nabi ra tidak ditahlil. Engko mau tahlil apik mesti ngapain nih sahabat. Sahabat tuh rohan barang apik. Nanti ngapain nih mergo ngerti apa? Ya kok orang mikir, Kaji nabi ditahlil ngenyak, karuan tidak ditahlil. Entah lilo nggak dungane, abu mugi-mugi salah-salah di sepuro. Oh, ngomong ngono kafir nabi jadi salah di sepuro baru suar swarga. Pemenang nak ngomong mugi-mugi mayit di swarga, malah kafir pengen telulas. nabi jadi potongan mlebu. Musim dua. Wong resensi suwargo terserah kajeng. Nabi malah butuh nggak mau. Semua terus terlalu kita istiqomah terlalu, nanti hilang akal. Terus, terus, oh, wah, anggur sing oh yang wong rata halil, sing anu ngecek wong tahlil, ngono terus juga kegiatan. Orang datang tak identitas. Tidak boleh seperti itu terus itu tidak boleh. Bu, yo sekali-kali bahas sesuatu yang dibahas Quran. Sama dan Jubair bin Mutum cerdas-cerdas umum. Dia tidak mau pernah masuk Islam. Makanya saya ini untuk baru barokah Quran bisa begini. Singkat cerita Jubair bin Mutim ketika perang Badar kalah walhasil dia ditawan. Pas ditawan Maghrib Nabi Nimamin belalah baca surat Wadur. Wadur wa kita bimastur fi rohti mansur wal bedil makmur satu rusa terus di antara itu ada ayat amkholakus samawati wal ard. Allah yukinun. Oh, di antara pokoknya ada ayat-ayat gitu. Ya sudah kalau kamu tidak ngakui Allah itu Tuhan ya gini saja. Ah, bayangkan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu nantang orang-orang gitu. Gak apa-apa kata Allah, saya nggak kamu anggap yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kamu harus berkeyakinan kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Bala yukinun. Mereka pun nggak nggak pernah yakin kan mereka tahu kalau mereka juga nggak pencipta langit dan bumi. Ya sudah, kalau saya tidak yang menciptakan langit dan bumi, ya anggap saja langit bumi diciptakan tanpa sebab amkuliku min ghairi sayin Berarti semua keadaan ini diciptakan tanpa sebab. Mereka juga ya ora iso barang wujud ditampung. Akhirnya kok itu cerdas juga Muhammad. Mau nangis. Neng tawanan nangis. Kadari kadari Muhammad, aku saya ikhlas. Islam. Kadari mau cerdas. Tuh, pakai tuh bolak balik Quran. Lah kue mau Quran menjasin liang liang Subhanallah, subhanallah. Tapi dia menang apa le? Yasin orang ayat itu kan. Lu cara Ahmad Habal cek mau wong di penjara kabeh yasin. kalau cek urip untung sekampung tuh. Cerat penjara klotok. Sama tak kita rasa tersinggung biasa ya musuh. Ya. Biasa ya. Karena ada TNU ya benar, malah hidrokokolo lah hidrokokolo Amun hambali ana muridnya sering maca Yasin, sitok maca Waqiah, sitok kamu maca Tabar. Kuwana di dua. Kira-kira ngene kamu ya, Mbah sarape ngene. Ayaku nusyekun nal Qur'ani mahjur. Kowe kepengin Qur'an liyane berstatus mahjur, mahjur ditinggal. Sok ben Qur'an iku matur ning Allah, di antara mature inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjur. Kena mau yasin tok berarti hajar ta surat tur, hajar ta surat al waqiah, hajar ta surat al rohdi, hajar ta surat al baqarah. Surat ini buat tinggal. Padahal Quran juga maturin pengiran Gusti Allah pun ditinggal. Pak anta ida torat ayasin fakat, Pak anta hajar ta surat al rohdi, wa surat al baqarah wa surat al imran hajar ta surat al gada wa Berarti songko 114 ayat sing buat waca sitok tok ninggal 114 ayat. Sebenarnya protes kabeh pengiran. Jibril pemenang bisa jadi asim tak piye? Wong aku nurono aku lengkap. Kowe siap jawab pertanyaan itu Oh, di antara Gak iki cerita kira sama disenggol. Enggak tak bilang, iki mau cerita sih. gak bisa Ora oleh. Kabeh Quran ora oleh banjur, gak boleh diting. Mulane niki kula cerita ini tak hadus pina. Mulane sih bener iku pancen ibu kula. Ibu kula niku ada tradisi teng narukan do teng kula. Itu nak yasin masyarakat ki maca yasin. Nganti saat ini yang gak bermagrib udah maca yasin. Itu dibaca oleh semua RT di kampung saya. Tapi ibu saya punya pengajian tiap malam Selasa. Itu mau maca Quran semuanya. Gue semua aja wong kuno-kuno, mulai sing cilik tau ngaji sampai ratau ngaji sampai belas. Terus nasibnya harus yang fan bajasat, fan kobasat, pokoknya sudah karu-karuan. Tapi sementing itu supaya tidak semua Quran diting. Dia nyata nih so hatam. Padahal misalnya rugi ini mau jadi orang ayat, buat Mustafa ya orang ayat. Ya sejino untuk saksis. Wiling-ilingan, nah kafir Quran baru kai, kafir Quran diturunkan opo, kafir Quran berstatus rawleh dimbar. Jadi kalau kita kita sebagai keluarga Quran menyenangkan. Mulane wong ngapal Al-Qur'an beda mek Kadang wong ngapal Al-Qur'an orang 20 ora hafal Yasin. nih ngapal none tadi nanti justru dikur. Nah kowe kan gak orang hafal kafe tapi apal bocah sing ngapal Al-Qur'an teng Kudus teng nggen kula. Iku tenan Yasin justru sama. Angger ah, orang wayahe urung urung diapal Nah kowe kan gak potong gurih justru sama. Jadi kesannya sampel telung pulau jus, tengok cucu ngapal sing justru telung pulau. Jadi modelnya rapi pinter tapi berlagak ya ibu. kulo kula nate bisa santrine bapak Santri Santrine bapak kula gampang apa zaman kulo kula ini tenan mau apal jus 8. Singkat cerita jadi kiai. Kiai minta tahlil. Tahlil sing akeh kan kulo. Dene jejer kula baru jadi kata tahlil jejer kulo. Kayak mau cek kulo. Tapi itu setelah kulo bisa setara jus wal wasem. <laughs> Nak ning kodok Quran itu kriminal kan. Kowe itu mau pondok Qurane cek nang nyambung, cek nang pondok-pondok Quran sak Indonesia nek kabeh. Ono gak misalnya bocah ngapal juz sama? Ra ono, apa lagi justru rompulah yang ya ngapal juz 20, juz 21 ya Orang ono terus mendadak ngapal juz. Karena ada urutannya. Paling juz wae diapal sing go sholat, tok kudu, berarti rubina. Yasin lah nyaku kowe wae tak ora. gerung wayahe ya rom? Lorian apal Yasin ya bareng urutan ngapal. Kalau apa juz sama ya bareng urutan. Sampeyan kan gak bendarannya apa? Sekumpul apa akal? wah ya uang engkek saya ulang lagi andai kan Quran itu dibaca ini saya ulang lagi berkali-kali andai kan Quran itu dibaca secara terbuka secara nasional oleh para mubalik mubalik mubalik yang benar orang yang maklar yang mubalik itu ya, repot nah, mubalik pasti ini sakral cuma kalau sering sering kalau kritik itu uang wong tukang pidato darah mubalik itu keliru kan? Sing darani mubalek man balagha anillah, sing nyampekno kebenaran sing kok apa iku jenenge mubalek. Cek digaji cek ora, cek ning podium cek ora. Nabi itu di sifat wajib tablek. Apa Nabi nak ngendikan kebenaran itu tak ana podium, siapkan MC, kok aku tak ngendikan. Ono to. Ya ora ono Nabi ketemu Mustafa ya terus ngandani Mustafa. Kadang bersolat kepengen ngendikan nggih. Ngendikan. Engko nak wong wedok takok wis kumpul ngaji. Ya ora ono MC-ne. Ya ora usah podium. Iku mau balik tenan, iku mau balik bener iku. Ya iya ora, gelem ngomong barang kebenaran nek ana sing bayar, ana sing nanggap, lagi gelem. Nek ngono tenan ya masalah. Dan iku mugo ora kadang-kadang tok. Andene ngono iku kadang-kadang tapi tenanane kok nih ngisore panggung. Nah ngono ya tak dumano dunya akhirat. Nek ambek wong dhewean ngomong ra tenanan bareng panggung kok tenanan salamat. Ya lama sebenarnya berarti dia ngomong kebenaran tenanan nak dibayar, nak orang dibayar. Orang tenanan. Berarti orang krono pengirang Itu kritik. Tapi kan orang ngritik gara kelas iku alas. Ya, Jadi kan kok kodo aku beda, aku ora kowe kok. Senengan madakno barang ra padha. Kowe aku ora aku nak kritik. ngono-ngono iku kan aja melo Permainan sesama kiai. Lu masih Imam Ghazali Ihya itu kitabnya dimulai kitab ulama sul. Memang sama si muji, muji kiai itu. Ya itu di antara dibuka ngarang kita apa? Bak ulama sul. Ngamuk Imam Ghazali. Namanya Ihya itu dibakar bolak-balik. Ihya eh, itu pertama terbit dibakar oleh Imam Rabi. Perkarane dibuka pipi mbek ulama. Semua mau Golek ilmu ra ikhlas so. Untuk duit so. Kiai kok ngongkonan santri so. Berarti santri kau budak eh diatur ngalah gitu sesuai hadun nafsi sup. Wah, <laughs> ya kiai kafe mantel opo ya. Warang kiai diopo bisa kiai mu sekasut ya wali. Kiai bisa usah kasut wae. Wali. Warang pun kiai sergaya terbit kau pulang. Berarti ngira hari itu balik Nah <laughs> saya kira orang saya kasut ra wali, orang ono sing Di Dhisik ku lah nganti dilingno kajina Nabi wali Kodi iya, itu rasa seneng di Imam Ghazali. lama ulama, orang seneng belas dengan jenenge Imam Ghazali. Tapi podo wali ini, nguipi ketemu kajian Nabi. Nguipi, ini loh kajian Nabi, sebutan seneng kita pulang. Terus cewek kajian, cewek kajian Nabi dawe, hati alia, saya Ali celup. Ahli celok, saya aku wacana ikhya. Salah ini nih, <laughs> dia nganti rawleh bohong iki. Wocok, terus wocok. Salah itu. akhirnya kau dia tami turut terus pengumuman saya besok ngorek ya lo <laughs> di saya usik kasut ya wali jadi di di kajeng nabi saya itu kan kode rawat ini <laughs> akhirnya sini sih gua apa ngomong ngalor ngidul rano sing negur kalau apa nabi negur gue kenal ya orang <laughs> bisa itu tak cerita nih bisa itu rano ulama terkenal tuh hari di sana rasulullah saw alaihi saya kira ratusan di itu cukup di sana MC cukup bang MC misal gul fadilah mobil khusus bul fadilah yang jiwa tuh kok sah terus mau apa sah nggak MC muniki haji yo sah yang baliho no kiai yo sah bisa orang kan Imam Ghazali Imam Syafi'i wah beliau mesti jadi banyak kajian Imam Bukhari pertama nerbitkan kitab Bukhari sing dadi Ashokul Kutub Ba'da Kitabillah sing dadi kitab paling aku sawise Quran dan itu dan itu tiap meneliti hadis, sesuai, sesuai disiplin ilmu, jadi al jarhu wa takdil, mengecek kualitas rawi ini jadi apa al jarhu wa takdil. Lu tahu ini ada orang terkenal sangat-sangat soleh, wongnya alim alam. Dan dikaran Imam Bukhari itu pas makan hima, hima itu ujuk. Ya Jawa nak nyontok no pite, asli ini zaman itu rano Pas Persis contoh hima, tapi bagi Jawa contohnya tadi pite. Bapak dimodifikasi jadi pite. Hima itu Terus dia ini mau tibnan, tibnan itu apa? Dedek. Ya dedak ya, tidak kok nih gue tangan. Lah maru seneng aja parah. Bareng marak apa mangan terus dicekel. Ini jadi mabuk ada semua. Lima dalam tak kudu hadis ini. Kau orang situ ngaji hadis aku bodoh ini Bodohi khimar itu e kriminal dari mampu kori Jadi dari mampu kori orang lain terjadi kayak cowok contoh kur kur barang bareng marak buat cek kok. ini cari Imam Bukhari gak sikok. Mergo tau bodoni cilik. tau kita ini wong. Bojo kok ya bodoh ini wong liya. Ibu ya bodoni ra wong liya ndok bojomu ya korban kabeh. Agamamu ya mbok bodoh ini Rasa masa wong biasa. Salah es kakean masuk. Wes tak ora tobat ya kangelan. Pokoke mau arep-arep rahmate Allah. Wis tobatmu ora cukup. Engko salahmu ora cukup. Sing cukup namung rahmate. Tapi apa yang terjadi? Imam Bukhari sausai itu hadis, sausai sohe, dia sholat dua rakaat. Kerja kasuh. Angger wangi ya sohe, nara wangi ya rapati sohe. Tapi itu pun belum kitab tuh belum dicetak. Saya ulangi kitab tuh belum dicetak. Nanti dia mimpi dan semua ulama di era itu mimpi. Dene itu Rasulullah itu liwat. Dan gambaran Rasulullah tiap gelamaan Nabi ngecap nih tanah. Zamannya cara Indonesia itu juga ya kaget, lalah rotok gajah. Jadi hatta, hatta ada asaru kodami. Jadi Nabi itu meninggalkan asaru apa? Dan setiap asaru kodami Rasulullah itu Imam Bukhari wati ama wati aku kodamu Rasulullah. Jadi persis. Imam Bukhari itu Terus ditakwil oleh ulama seantero itu di era itu Nak ngurus yang persis hadis yang persis kalau zaman Nabi Dawud itu ya hadisnya Imam. Plus Supos nak ngurus Imam Bukhari Imam. Eh ya ngono zaman tadi kejingan ngono wong sholat ning multazam dengan itu ya Allah Allah, kudu roh kebenaran ya Kita kok populer ini. Semua soal donga terus nyipi nemu multazam masyur Ya Rasulullah sekarang baru tren-trennya ikhya. Menurut dengan posisi ikhya itu kayak apa? Mau ngui Ono Abu Hanifah nggawa kitab e. Musnadu Abu Hanifah diwaca ning arepe kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan asok tak bener. Terus Imam Syafi'i, terakhir Imam Ghazali. Hadil Ikhya terus diwaca. Orang diwaca Imam Ghazali apa kanjeng Nabi fama ra'aitu Rasulullah yatabassam sururan li ahadin kata besumihi di Rasulullah. Aku ora roh Nabi seceria itu ketika kitab-kitab dibaca kayak cerianya ketika ihya dibaca. Akhirnya orang itu terus setelah itu telah turun memaklumat kan, itu Ghazali ulama tenang ya ulama. Saya itu orang cukup MUI, cukup MC, cukup Baliru, cukup konsensus ber. Kemudian tambah kedebit anobok, ah, tambah ulama. Utawa goblok tapi menang tambah ulama, ora ketara goblok. saya itu modus. Ya sing modus sing ora ya, ora ya ora usah tertinggung biasa wae. Maksudnya dulu legitimasi ulama itu sampai seperti itu. Jenenge Imam Nafek niku nak maca Quran niku mulute ku wani. Padahal dia bayar satu kata. Dia ini satu sikatan. Gara-gara kena nopo jenengan kon amal Quran mulut wani. Aku itu tahu nasir nopo Quranku min awali kata akhiri ning Rasulullah. Selalu disebut Nabi semenjak itu aku duwe keramat mulutku itu wani. Masyur. Keramat Imam Nafek itu nak maca Quran mulut mulute wani. Gue tau disemakan sih. Ya, anak lebih sudah untuk duit barang banyak. Kata Quran dari orang tua miripnya, Ya sih, enggak yang ya, ya ini yang untuk duit pasti ke khataman, gue yang untuk duit mereka. Tapi ya, ya salah nol lumayan di bang, Karu-karu. Ya ini sini lumayan benar. Kalau salah nol, rasa benar biasa. Bang, jadi dulu itu pengujian kita itu sampai di tasas itu. Terus dan itu masih sampai terakhir era terus sampai era Imam Nawawi. Era. Imam Nawawi nanti bantah-bantahan ya Lucu. Bantah-bantah. Bantah-bantahan orang bar. Tak. Terus taruhan ini. Yo wis ini keputusan dengan Nabi Bibi Padahal Imam Nawawi tahun 600 Hijriah. Bareng ngenteni keputusan Nabi musuhnya debat bengi dipeni ketemu Nabi. Nabi jawabnya ya yang ngendikan mungkin nganggo bahasa fikih. Al kaulu guna nawawi. Orang <laughs> itu yo bener gue cuma <laughs> Iya kan tidak gitu ya. Al kaulu guna. nawawi. Mana al kaulu musotak makolahu nawawi. Sing bener itu udah mati Semenjak itu langsung pas Dia ya satu murid tuh. Tadi nabi sejak ini berapa? Saya kira usah. Aman menurut Ulama itu kalau sensi. Pemenang pemenang malah pikir hati orang lisensi sertifikasi. Saya menang tapi kamu pidato pidato. Mustafa orang mau mesti. Bukan ya ramai. Mau ngalim kau aku orang sih mesti. Kau raiso pidato. Sebelumku yang iya itu ukurannya dia. Aku belum jadi tukang ngetes tahu kono kan. Wah kono langsung. Kami ya, kalau suwon ya cukuman langsung berlebihan nanti kebenaran itu buatan mengisi uang sing nama Allah Subhanahu Mau langginan ngantel pulau. Baru kayak dia seneng ngaji, seneng sholat, seneng mau Quran. Nyatanya nak bingung ya mau baca Quran. Orang mau bulan kali. Hanya promosi ahli batil ya sering gagal. Gitu, sering dong Dari lonte-lonte itu uang nak pengen seneng nih gue nenggon gon maksiat. Nyatanya banyak orang Islam ketika sumpah orang nenggon maksiat. Mereka wis cukup seneng ambil itu, ambil kodok kodok cari pengen Coba misalnya uang terus do menang ran-ran mau nyamane di do do koder dan yang menang hanya mereka yang batil tetap tiap ya uang sumpek ke tempat-tempat mak. baru kayak do do do do koder nah sumpek orang goni maksi artinya apa menang songkok barang hati berstatus saya tonon, akros setan sing bis nah problemnya zaman akhir kadang mau menang untuk gelar yang luar biasa keliru. Wah, anggur kudu cara kalau bener bangun bapak. Wah, anggur orang wong ramulang itu keliru kok. Cara bangun wis anggur murid itu masih ada situ mulang. Itu mulang. Sing sana pesolatan ya pesolatan pokoke mulang. Asal payu lah, ora payu biar menang. Berurat <laughs> ya kok. Ya, Berapa payu buka dasaran aja. Ya, biar menang man tesabane wong terus waru ya den riwayat napa ana usah den kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol ahabul amali wa utawa seneng senenge ngamali Allah taala wa taala wa khidbil lisan menjogo Jadi jogo sangka omongan sing boten ben ruang riwayat nang hati sopal supal bihaki mabiyaki waru ya riwayat napa ana usah den kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa nabi dawe al afiatu asratu ajai al afiatu tawi afiah kesehatan wa asratu ajai ini kono 10 pira-pira bagian Tatis atun te sing songo visumti ing dalam menang. Ono sing visumti kami, visumti ing dalam menang. Maksudnya wow nggih menang songko barang batil. Tapi jangan menang songko barang Kayak Imam Ghazali nyontokno iku malah ekstrim. Anak amit copot kalau jengking terus kayak apik, menang yo apik terus menang ae ya copot tenan. Kabeh yo ya ana aturane ana napa? Ana napa? Aturan. Anak am salat salah mbok ya salah terus. Jadi menang yo ya ana panggonane ngomong yo ya ana napa? panggonan. Wal asyiru te sing ke-10 fil islati ing dalam islah ing dalam menyendiri adinasi saya manusia. Wa umur wadang hati sebal tera adelami imam delami. Wal maqala atsaniyah wal isrun an Umar radhiyallahu anhu wa wa demi Allah. Maktuli ora den di ingsun bibaliyaten kelawan sisi toko ila wa kana yang ana kulillahi kedhe wali yang atas insun dia yang balia arba amin di papat berapa nama, ilkal Eh tilkal Dawe Sayyidina Umar ngono tenan. Saya tidak pernah diuji Tuhan kecuali saat diuji itu ada empat nikmat. Wes saat diuji bojo cerewet lah. Awaluha idalam takun etil kalbelia ya fidini. Asal coba itu gak ning urusan agama. Fa inal imtihana mau satu ini diuji fidini dalam agama ada mulu gede inal imtihane timbang diuji di badan yang dalam awak wal mari lan dunia. Misalnya ke diuji bojo cerewet atau dirutang akeh. Ah piro-piro aku ora PKI, piro-piro aku ora kafir, ora jadi wong non muslim. Alhamdulillah coba aku rawusan urusan aku agama ya. Idalam takun fi dini. Alhamdulillah coba aku ora urusan apa? Agama. Watani TKP pindho ku Islam takun nalikane ora ana pebaya al baliyatu aduma luwih gedhe min hati nimbang balia sing tak alami. Eh mintil kal baliyati tegese saya mengkono-kono coba lati kang asobat kemungkinane balia nek ingsun. Misalnya kita bojo cerewet judes, ah biro-biro ramingkat. Alhamdulillah jadi ngomong-ngomong omah. Pokoknya yang bayangno yang lebih bu, paham ya? Bayangno yang lebih nopo buruk. Paham ya? Misalnya, anakku sekolah orang munggah ya Gus. Ah, sebera orang narkoba, orang munggah biasa, istiqomah. <laughs> Pokoknya gawe enteng ya. Karena ternyata agak ada coba yang lebih ekstrim. bahasa itu teh kang aping telu dalam takun nalikane ora ana pebaliya muharram rido aku dadekna eh, aku ora rido Imam Nu di tegese kategori rido biya kan dibil kalbalia. Artinya, spiro-piro aku dicoba ngene cek kuat. Warabi utai kaping papat ini andi saat meningsun arju arab besun atau apa yang ganjaran alih hanya atas idil kalbalia. Ya dia baru kayak coba aku di alasan arab arab ganjaran sange awas panahu, wataala, mergonya mergonya nyabari coba. wong soleh soleh di sini luar biasa. Lengi-lengi Dewi Siti Nomar Kata Siti Nomar saya tidak pernah diuji oleh satu ujian kecuali saya berpikir ada empat hal yang positif. Satu ujian itu untungnya ada di urusan agama, Dua tidak sebesar daripada yang sekarang, nggak lebih besar. Tiga saya tetap ridho. Keempat saya berharap untuk apa? Dan nah, kalau belak balik ridho, gitu, syaratnya jadi wali itu diantaranya bujuk cerewet. Jadi tunggu kudu hujan itu ono kancane jalan Bojo mesti. Dari sing wedok tengalas hukum gue dipangan macan. Wong kok isane mau tukang adol kayu. Wong lanang rono ini Iku mulai iku kayunya ditikul macan nggak cerita, sekarang siang puluh tahun, gue bilang hasil itu terus ronon naik. Seketiga ju, bujuni jenang teputi, ini nembe tengah alat, juga anak selama, bujuk kulon usah akan. Tiangnya kepengen, bersih sing halal, ngantos jadi tukang apa, kali itu mulai mikul dewi karena dia lo gue saya gak mikul dewi cukup cukup singgih iki hilang <laughs> Jadi syaratnya jadi wali itu diantaranya, yo diantara Bujurnya apa? Jadi wali itu jalurnya akeh kan, alim, abot kan? Apa nih? Jadi imam sing adil ya abot, jadi imam tak usah kudu tak akeh. Apa nih? Pikir sabar, ya sabar. Iku yang wis karwan terjadi ku bojo. Dicerewet ku terus terusno. Ini insya Allah narawali jantungnya dari sekutu. Jadi di sini wah kayak wali itu perkara. No? Jadi Umar gagah ngono terkenal. Uang paling sering damu bojo. Umar gaya nih yo nah nang masuk? sama. Masyur tau sambil wong roh. Wong ape lapor bojone cerewet. Lapor Umar lala pas bojone junder. Sampun ya anggur. Sampun apa orang matur kok? Sampun. Lah yo iya, kok nopo kok do kok sampun. Lah iya, orang matur kok sampun. Ternyata sampun. Nyongkone dek Umar segarang itu busurnya cep menang kafe nih umar, Ternyata ada juga. Jadi Umar mau garang aja bodoh. Nah, omah ya ampun ampun. Iku wali maksudnya. Ayo udah milih di walimu, alim, apa Itu apal Quran, apal hadis, atau kitab. Apa? Sugih lomo, sugih tok satu kok lomane. <laughs> Urutane malah loro. Kan sugih sik lagi lomo, lak sugih tok wis imam mati jadi presiden tok wis. Oh, urung ini, Ya mau, kudu cerewet kuwi gampang kan. Kedua kafe tadi. Apa ono sing ngaji bojo cerewet? Ono sing ngaji aku bojone apa ya? Kok ono besok soleh wae. Ya, jadi baru kayak coba kok ani arju atawaba alaiha. Ani sak tentang sun arju arbar sun atawaba ing ganjaran alaiha ing atase mengkono-mengkono coba e alatil kalbaliyati tegese ing atase mengkono-mengkono. Alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah.